Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dahu. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an. Sebelum kita lanjutkan penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala terhadap hadis yang ke-23 mengenai keutamaan-keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga amalan-amalan ibadah yang lainnya baik itu salat, sedekah, kemudian qiraatul Quran, hafdzul Quran atau yang semisalnya. Sebelum kita lanjutkan barakallahu fiikum, setorkan terlebih dahulu sebagaimana seperti biasanya. Fadhal. شكر الإيمان والحمد لله كفى بالإسلام سبحان الله الحمد لله أملأ آتي الخمر وما بين السماوات والأرض والصلاة والسرقة برهان والصبر يؤل القرآن هدى المقاء أو عليك كل الناس يهدي فباع النفس أو يهديها نعم بارك الله رواه تفضل ونعم تفضل علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهور شكر الايمان والحمد لله سبحان الله والحمد لله كم العامي والحمد وما بين السماء والارض والصلاة والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن أرشد النفع أو عليك كل الناس يجدون لا النفس مهلكها أو مولكها رواه مسلم. نعم تفضل. eh, nah. Tafadhal. نعم حسن تفضل نعم تفضل Eh, nah, tafadhal. تفضل نعم نعم تفضل Asy'ari. Bismillah. Allah khair insyaallah. Besok insyaallah ya. Ayo nah, la bahas khair insyaallah. Nah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizahullah taala Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa subhanallahi walhamdulillah gitu ya. Tamla'ani atau tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Ya kan? Hah? Ya. Naam barakallahu fikum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda dua kalimat yaitu subhanallahi walhamdulillah ter, Hah? Atasnya. Naam. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah tamlaul mizan. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala tamlaul mizan ternyata bisa memenuhi timbangan. Alhamdu as-sana'u 'alal mun'im. Jadi alhamdu itu adalah sanjungan terhadap zat yang telah memberikan nikmat. Sana itu sanjungan. Eh, di atas pujian. Kalau pujian itu ma'ruf, tapi kalau sana sanjungan lebih daripada pujian. nah Terhadap zat yang telah memberikan nikmat. Wahya kalimatun idza qala al-insan fa innaha tamla'u mizanal a'mali yaumil qiyamah masyaallah. Yang mana kalimat alhamdulillah tersebut apabila seseorang mengucapkannya maka sungguh bisa memenuhi timbangan amalan-amalannya nanti dari kiamat. Lafaz yang simple pendek alhamdulillah bayangkan. Naam alhamdulillah ala kulli hal. Antum habis makan alhamdulillah. Mendapatkan kenikmatan alhamdulillah. Terkadang ditimpa musibah pun alhamdulillah ala kulli hal. Ternyata kalimat tersebut barakallahu fikum bobotnya sangat luar biasa. Nah, memang seperti itu ya keadaannya yang sudah kita lewati karena nanti di hari kiamat yang ditimbang itu ima amalannya, ima orangnya, ima lembaran catatan amalan. Tiga-tiganya memungkinkan untuk ditimbang yang ditimbang siapa? Orangnya seperti kisahnya siapa? Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian yang timbang terkadang apa? Lembaran amalannya. Paham ya? Lembaran catatan amalannya seperti hadis bitaqah. Ya kan? Hadis bitaqah. Terkadang yang ditimbang itu amalannya itu sendiri. Amalannya itu sendiri seperti hadis apa? Kalimatan khafifatan 'alal lisan, habibatan ila rahman, thaqilatan fil mizan, subhanallah bihamdih subhanallahil azim. Itu yang ditimbang apa? Amalannya. Ingat-ingat ya, yang ditimbang nanti di hari kiamat imma salah satu tiga perkara ini, perkara yang memungkinkan, imma orangnya atau amalannya atau catatan amalannya. Mahum salah ya? Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fi din azzani wa taqumullah disebutkan di sini li'anna al-hasanati was-sayyi'ati tuzanu yawmal qiyamah fil mawazin Dikarenakan kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan kelak di hari kiamat akan ditimbang di timbangan-timbangan. Tidak ada satu orang pun yang tahu tentang ukuran timbangan tersebut kecuali yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wahya kalimatun wahidatun yanbaghi 'alal 'abdi an yaqulaha bisidqin. Yang mana itu hanya satu kalimat, satu kalimat satu saja, tapi selayaknya sepantasnya bagi seorang hamba untuk mengucapkannya dengan jujur. Alhamdulillah. Kaifahaluk ya akhi? Alhamdulillah. Kalaupun seadanya ditimpa kesedihan, alhamdulillah ala kulli hal. Ya enggak? Seperti itu karena sudah kita lewati semuanya kan ujian atau sesuatu yang menimpa seorang hamba yang mukmin itu semuanya kebaikan kalau dia bisa menanggapinya atau bisa menghadapinya dengan cara yang baik. Ya enggak? Nah, sebagaimana hadisnya siapa itu? Ruh Muslimun Hadisnya Nabi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu Rasulullah mengatakan ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair Alangkah indahnya perkaranya seorang mukmin sesungguhnya seluruh perkaranya orang mukmin itu baik untuknya bayangkan semuanya mau itu musibah ataupun e, kenikmatan itu semuanya sebenarnya kalau orang mukmin yang menghadapinya baik semuanya tapi lihat bagaimana yang Rasulullah sabdakan di sini In asabat husarra syakara fakana khairna. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, bersyukur dia. Maka itu adalah kebaikan untuk hamba tersebut. Wa in asabat hudarra sabara fakana khairna. Kalau seorang hamba tersebut ditimpa sebuah petaka, bencana, musibah, ujian, dia bersabar. Maka itu juga kebaikan untuknya. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Itu semuanya tidak diperuntukkan untuk seorang pun kecuali hanya untuk orang mukmin saja. Mohon salahnya ya. Jadi semuanya kebaikan. Terkadang kita diuji dengan rasa sakit, nam kepalanya, sakit giginya, ujian macam-macam barakallahu fikum, masuk angin misalkan. Bersabar. Di balik ujian tersebut ada apa? Ada hikmahnya. Mungkin dia diuji, semoga dengan ujian tersebut nah dia mendapatkan apa? Mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, penghapus dosa. Harus kita yakini. Mohon salah ya. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fi din azdan wa taqumullah kata beliau di sini, wa yusniya 'ala Allah bisidqin. Dan selayaknya seorang hamba untuk apa? Memuji atau menyanjung Allah Subhanahu wa taala dengan kejujuran. Jujur pujiannya, bukan semata-mata karena eh, agar dipuji orang lain atau karena gunjingan, jangan jujur. Jadi ketika kita memuji Allah taala jujur. Na'am barakallahu fikum. Wa yuqayyidan na'am wa yuqayyidan ni'am bisyukr dan apa? Hendaknya seorang hamba tersebut selayaknya untuk mengikat kenikmatan-kenikmatan dengan bersyukur. Alhamdulillah. Kenikmatan ingat-ingat ya, kenikmatan-kenikmatan yang Allah Taala berikan kepada hamba itu juga bisa jadi ujian. Sudah kita lewati dulu kan? Ujian ada dua bentuk. Ujian berupa kenikmatan, ujian berupa apa? Nah, musibah. Ujian berupa kenikmatan apa balasannya? Syukur. Ujian berupa musibah apa cara menanggapinya? Sabar. Paham itu ya? Nah, jadi jangan antum merasa wahana enggak pernah diuji. Lah kenapa? Enak-enak terus, santai terus katanya. Kita katakan itu ujian. Hati-hati. Ujian kenikmatan, harta melimpah, kekayaan yang nah barakallahu fikum sangat banyak itu ujian. Paham ya? Itu ujian barakallahu fikum. Oleh karena itu jangan sampai kita justru apa tidak merasa. Paham soalnya ya? Jadi kalau antum misalkan dapat uang banyak, kemudian punya harta melimpah, itu ujian menguji hamba itu bersyukur atau tidak. Apa maksudnya ya? Nah, kemudian ketika antum timpa musibah, eh, jatuh atau misalkan antum lagi sakit, itu juga apa? Ujian. Nah, yang seorang hamba itu nanti apa? Bersabar atau tidak dengan ujian tersebut. Na'am barakallahu fikum. Ikhwan fi din azan wa hafizakumullah jami'an. Kata beliau di sini, wa yasrifaha bi ta'atillah dan hendaknya seorang hamba itu menggunakan kenikmatan-kenikmatan tersebut untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk berfoya-foya, bukan untuk menghambur-hamburkan hartanya. Falaisal hamdulillah bilisani faqat. Perhatikan ini. Bukan yang namanya alhamdulillah, pujian untuk Allah taala dengan lisan saja enggak cukup alhamdulillah, enggak cukup. Tapi apa? Balhamdulillah bilisani wal amali aidha. Bahkan yang namanya memuji Allah taala itu dengan lisan dan juga dengan amalan. Jadi termasuk bentuk syukurnya antum kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur, paham ya? Terhadap nikmatnya digunakan kepada na barakallahu fikum jalan Allah Subhanahu wa taala pada kebaikan. Jangan sampai kita seperti apa? Orang-orang yang dibinasakan sebabnya karena kufur nikmat. Sebabnya karena apa? Kufur nikmat. Ayatnya sudah terulang-ulang berkali-kali ya mengenai kisah apa? Kampung yang semula tenang, tentram, rezekinya dari seluruh penjuru bayangkan. Kampung, penduduk kampung tersebut awal mulanya tenang, tentram, rezekinya melimpah dari seluruh penjuru. Tapi ternyata apa? Mereka tidak bersyukur. Mereka justru berbuat kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga apa? diubah menjadi negeri yang penuh dengan ketakutan, penuh dengan kelaparan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala buat nah, wa daraballahu matalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha rahatan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Bayangkan. Artinya apa? Dan sungguh Allah taala telah memberikan permisalan suatu kampung yang semula tenang, tentram, langgeng, datang rezekinya seluruh penjuru bayangkan. Nah, tapi apa? Yang mereka nah barakallahu fikum lakukan fakafarat bin aumillah. Fakafarat bi an'umillah. Mereka kufur terhadap nikmat-nikmat yang Allah Taala berikan kepada mereka. Akhirnya apa? Fa'adzakallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Akhirnya Allah Taala memberikan menimpakan kepada mereka dengan rasa lapar dan rasa takut dengan sebab apa yang mereka kerjakan. Bayangkan itu. Allah musta'an wal billah. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kekufuran, na barakallahu fikum, sababun min asbab zawalin ni'am. Kekufuran merupakan salah satu sebab hilangnya kenikmatan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sebab pendapatan azab. Jika kalian bersyukur, niscaya apa? Akan aku timbak tambahkan kenikmatan untuk kalian namun jika kalian kufur, ketahuilah adabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fid din, azza wa zakumullah wa hafizakumullah jami'an kata beliau di sini. Qala sallallahu alaihi wasallam subhanallahi walhamdulillah tamla'an aw tamla'u ma bainas samai wal ard kalimatan. Kita lihat di sini ucapan Rasulullah SAW nam kalimat subhanallah dan kalimat alhamdulillah bisa dua-duanya memenuhi atau salah satu keduanya menuhi antara langit dan bumi bayangkan Masya Allah kalimat yang simple, yang pendek terkadang orang terlupakan subhanallah Alhamdulillah pendek kan pendek barakallahu fikum nah, kata beliau kalimatan dua kalimat subhanallah maknaha tanzihullahi jalla waala amma layaliku bih perhatikan baik-baik ini makna subhanallah artinya maksudnya Allah ya enggak artinya maksudnya Allah maksudnya apa Maknanya maknanya ada tanzihullah jalla wa ala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala amma la yaliqu bih dari seluruh perkara yang tidak layak, tidak pantas untuknya. Tanzihuhu 'an syuraka wa tanzihuhu 'anil naqais wal 'uyub. Mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sekutu-sekutu, tandingan-tandingan, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari kekurangan-kekurangan, cacat-cacat. Paham ya? Kenapa demikian? Karena sudah kita lewati. Sifat atau nama yang kita nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh sembarangan. Tapi sumbernya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah tauqifiyah barakallahu fikum. Oleh karena itu, terkadang ada sifat yang sempurna bagi Allah taala tapi ternyata tidak sempurna bagi hamba. Atau sebaliknya, sifat ini sempurna bagi hamba tapi kalau dinisbahkan kepada Allah taala tidak sempurna. Atau sifat yang tidak sempurna untuk Allah taala, tidak sempurna pula untuk hamba. Atau sifat yang sempurna bagi Allah taala dan sempurna bagi hamba, bayangkan. Ada empat rincian berarti. Ya enggak? Pertama, anak ulang, sifat yang sempurna bagi Allah taala dan sempurna bagi hamba, seperti mendengar, melihat. Bagi hamba sempurna enggak? Sempurna. Bagi Allah taala lebih sempurna lagi. Satu. Sempurna untuk hamba, sempurna untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak sempurna untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak sempurna untuk hamba. Nah, contohnya apa? Eh? Buta, tuli, eh? bisu. Itu bagi hamba sempurna enggak? Enggak sempurna. Bagi Allah Subhanahu wa taala lebih-lebih kita jauhkan. Paham itu ya? Nah, tidak apa? Tidak sempurna. Nah, oleh karena itu rinci yang kedua tadi ingat baik-baik ya. Tidak sempurna untuk hamba, tidak sempurna untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sempurna untuk Allah taala tapi tidak sempurna untuk hamba. Contohnya apa? Al-kibr. Eh, nah, ahsan, al-kibr. Paham ya? Nah, bagi Allah Subhanahu wa taala, na'am lahul kibriya. Bagi Allah Subhanahu wa taala kesombongannya mutlak milik Allah taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berkuasa. Paham ya? Tapi pun dalam bentuk apa? Nah barakallahu fikum, nah muqabalah itu membalas orang-orang yang sombong. Barakallahu fikum. Naam. Contoh yang lain? Sempurna bagi Allah taala enggak sempurna bagi hamba? Nah. Al-'azamah keagungan bagi hamba kalau orang kedudukannya tinggi juga bisa dikatakan dia sempurna. Paham ya? Yang anu yang yang nampak jelas saja. Kalau al azma al-mutlak mungkin, paham ya? yang mutlak memang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa? Yang yang nampak aja. Antum contohnya? Contohnya? Hah? Contohnya tidak tidur. Paham ya? Tidak tidur bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak ngantuk bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam ayat kursi itu kan sempurna atau tidak? Hah? Sempurna enggak? Sempurna. Tapi kalau manusia bagaimana? Sempurna? Enggak sempurna manusia yang normal itu tidur dan ngantuk. Paham ya? Itu seperti itu ya. Nah, bagi Allah Subhanahu wa taala tidak sempurna. Kemudian yang keempat, sempurna bagi makhluk tapi bagi Allah Subhanahu wa taala tidak sempurna. Contohnya kalau dibolak-balik tadi itu, tapi ada yang lain. Beranak atau punya anak. Ya enggak? Punya anak, beranak. Paham ya? Itu sempurna enggak bagi makhluk? Sempurna, tapi bagi Allah taala kurang. Mahum ya? Rinciannya berarti ada berapa Husain? Empat, coba ulangi. Pertama, sempurna untuk makhluk dan untuk Allah Taala. Kedua, apa? Yang kedua apa? Tidak sempurna untuk Allah Taala dan tidak sempurna untuk makhluk. Ketiga, sempurna untuk Allah dan tidak sempurna untuk makhluk. Keempat, tidak sempurna untuk Allah Taala, sempurna untuk makhluk. Tulang lagi nggak ya, itu? Nah, yang jelas empat perkara itu rinciannya sudah kita lewati pembahasannya. Nah, kita kembali kepada syarahnya. Walhamdulillah kama sabaqa. Sana'un 'ala Allah jalla wa ala. Ucapan alhamdulillah sebagaimana sudah kita lewati itu adalah sanjungan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tamla'ani aw tamla'u yang mana dua kalimat tersebut subhanallah walhamdulillah dua-duanya bisa memenuhi atau mem, salah satunya memenuhi al kalimatul wahidatu tamla ma bainas samai wal ard satu kalimat bisa memenuhi antara langit dan bumi bayangkan Masya Allah wa ma'lumun ma bainas samai wal ard dan sudah diketahui bersama antara langit dan bumi minal fadha'il wasi' nah barakallahu fikum di situ ada apa ada ruangan yang sangat luas. Fadha itu semacam ruangan atau intinya na barakallahu fikum e, lingkupan yang sangat luas sekali. Paham itu ya? Nah, seperti itu. Ya, saksikan terlangit dan bumi luas enggak? Luas. Kita lihat. Waqad jaa fi hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan sungguh telah datang dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'alahum bahwasanya Rasulullah SAW suatu ketika bertanya kepada segenap para sahabat fakal, seraya berkata hal tadruna bayna bainas sama'i wal ard perhatikan ini penting ini ya apakah kalian tahu berapakah jarak antara langit dan bumi langit dan bumi berapa jaraknya eh, kira-kira pernah nggak ada orang naik ke bulan paham ya sampai ke bulan nancapkan bendera merah putih eh nancapkan bendera Amerika misalkan kita lihat ini jaraknya jauhnya bukan main qala Kemudian nah berkata kulna Allahu wa rasuluhu alam. Ibnu Abbas mengatakan kami saat itu ketika ditanya Rasulullah, kami mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ucapan ini termasuk adab yang sangat bagus sekali. Kalau tidak tahu jawabannya, dalam keadaan Rasulullah masih hidup, waktu itu ucapannya Allahu wa rasuluhu a'lam. Tapi setelah Rasulullah meninggal dunia, cukup wallahu a'lam. Mahum insyaallah ya. Ayo na'am barakallahu fikum na'am. Ya, jadi kalau ada pertanyaan itu paling minim atau paham pertanyaannya. Paham ya? Nah, tapi kalau belum paham pertanyaannya itu masih kurang. Karena paham pertanyaan sudah setengah jawaban. Fahmus soal nisful jawab. Paham pertanyaan setengah jawaban, lumayan. Paham ya? Tapi kalau nggak paham pertanyaannya bagaimana? Nggak ada yang dia dapatkan. Allah musta'an. Paling minim dia paham pertanyaannya walaupun jawabannya wallahu alam. Maksudnya ya, nah seperti itu. Kita lihat jaraknya. Qala bainahuma masiratu 500 sanatin. Antara keduanya, jarak antara langit dan bumi itu perjalanan 500 tahun. Bayangkan, perjalanan 500 tahun bagaimana? Usia kita kali berapa? Usia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dinaskan secara khusus dijelaskan ma baina 60 ila 70. Antara 60 sampai 70 ini 500 tahun. Coba bayangkan sampai ke bulan dengan waktu secepat itu coba diringkas. 500 tahun diringkas dalam jarak eh, misalkan nah kalau fikum satu hari dua hari, nggak bisa. Sudah meninggal dunia duluan. Paham ya? Oleh karena itu jangan sampai kita nah tertipu dengan apa? dongeng atau kisah-kisah yang tentunya apa? berseberangan dengan dalil. 500 tahun jaraknya antara nah kalau fikum, nah bumi dan langit. Langit yang di atas kita ini ternyata apa? Bukannya ketika kita naik pesawat itu ternyata di atas masih ada lagi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Antum kalau naik pesawat, terkadang pesawatnya sampai tinggi itu, antum lihat di bawahnya ada awan, atasnya itu masih ada lagi. Paham ya? Bukan berarti udah habis langit pertama gitu enggak. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kalau pertanyaan buktikan saja. Kalau naik pesawat atau melihat jendela ini, kadang bawahnya itu kelihatannya awan, tapi masih di atas masih ada lagi. Paham ya? Allahumma musta'an. Menunjukkan bahwasanya Nah, jarak ini sangat jauh sekali. 500 tahun. Naam. Wa baina kulli sama'in ila sama'in masiratu 500 ma 500 sanatin. Dan antara langit dengan langit yang berikutnya, naam jaraknya juga sama. Perjalanan 500 tahun bayangkan. Usia kita sampai berapa tadi? Usia umat Nabi Muhammad SAW yang Rasulullah sabdakan apa? A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik wa fi riwayah man yujawizu dzalik. Artinya sama. Apa maksudnya? Rasulullah mengatakan umur-umur umatku itu berkisar antara 60 sampai 70 saja. Bayangkan 60 sampai 70. Nah sekarang usia kita sudah berapa coba bayangkan? Antum berapa usianya sekarang? 18, tinggal sebentar lagi. Paham ya? Kita semuanya juga apa? Usia-usia kita sudah mulai bertambah. Maksudnya bertambah jumlahnya. Adapun kita hidup di dunia berkurang kadarnya. Ya enggak? Kalau usia bertambah memang, kalau antum lihat jumlahnya, hitungannya bertambah. 18, 19. Tapi kalau dinilai dari hidupnya kita di dunia berkurang. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum ikhwan fid din azzani Jadi jangan sampai kita memperlambat amalan kita. Semaksimal mungkin kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan yang Allah telah berikan kepada kita semuanya. Jaraknya nih lihat, 500 tahun. Nah, makanya nah, Wa kisafu kulli sama'in masiratu 500 sanatin. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya apa? Maksudnya antara jarak antara langit dengan nah, langit yang berikutnya sama aja artinya ya. Nah, itu juga jaraknya apa? 500 perjalanan. 500 apa? 500 tahun. Nah, barakallahu fikum perjalanan 500 tahun dari jaraknya. Jadi jauh sekali ya. Nah, barakallahu fikum antara 60 sampai 70 usia kita. Sedikit sekali yang lebih daripada 70 walaupun ada. Ana pernah jumpai ya ada salah satu orang, orang tua dia. Ditanya usianya berapa? 105 tahun. Bayang, udah tua. Nah, ada juga ternyata. Tapi nggak semua orang seperti itu. Paham ya? Jangan antum mengandalkan wah anak masih kecil nanti mau hidup panjang belum tentu. Walaupun kecil, ternyata pagi harinya meninggal dunia bisa atau tidak? Bisa, karena kematian adalah sesuatu yang tidak bisa diprediksikan oleh manusia. Tidak bisa diperkirakan oleh manusia. Jadi jangan sampai kita menyandarkan umur tapi apa? Kita kokohkan amalan-amalan kita barakallahu fikum hafizakumullah. Kapan saja disebut nyawa kita, biidznillah kita sudah siap menghadapi apa? Enam ujian-ujian atau pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan di alam kubur kelak. Naam. Namun walaupun demikian kita tetap berusaha menjadi orang-orang yang apa? Masuk surga tanpa dihisab, tanpa diadab. Senang atau tidak? Tapi ada syaratnya. Syaratnya sudah kita lewati penyebutannya. Pertama, tidak meminta diruknya. Kedua, tidak apa? tidak berobat dengan kai besi dipanaskan. Ketiga, tidak menentukan nasibnya dengan burung atau yang semisalnya tatayur. Yang keempat, bertawakal hanya kepada Allah taala kunci masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Jadi kalau kita misalkan bisa menghindar eh, barakallahu fikum dari eh, rukyah meminta, ingat ya, minta rukyah untuk diri sendiri. Mintakan rukyah untuk orang lain enggak masalah. Dia di rukyah enggak masalah. Memintakan untuk orang lain tidak masalah yang tidak masuk dalam faid eh, dalam apa keutamaan ini adalah minta rukyah untuk diri sendiri. Paham belum? Bedakan ya. Nah, bukan berarti enggak boleh. Boleh. Selama tidak ada unsur kesyirikan boleh. La ba'sa birruqa malam lam takun syirkan. Enggak masalah rukyah-rukyah yang ada selama tidak ada unsur kesyirikan. Tapi kalau minta di rukyah, tolong di rukyah ini sampai sekali. Nah, itu hindari. Paham ya? Hindari kalau kita minta di rukyah. Tapi kalau kita merukyah orang lain, memintakan kepada orang lain, lain lagi pembahasannya. Maaf insyaallah. Ya na'am. Ikhwani fi din azza kita lanjutkan. Fahatanil kalimatan idha qalahuma al-insanu bisidqin wa niyyatin khalisatin yamla'ani ma bainas sama'i wal ard ala si'ati ma bainas sama'i wal ard masyaallah. Dua kalimat ini apabila seorang mengucapkannya dengan kejujuran dan niat yang tulus, niscaya bisa memenuhi antara langit dan bumi. Nah, barakallahu fikum dalam keadaan luasnya antara langit dan bumi tersebut. Li'idami hatainil kalimatain. Karena agungnya dua kalimat tersebut. La lilafdihima, bukan semata-mata lafadznya. Lafadznya ringan enggak? Ringan enggak? Lafadznya coba diucapkan. Alhamdulillah, subhanallah, coba diucapkan. Ringan. Kalau cuma lafadznya ringan, tapi bobotnya itu yang kita harapkan barakallahu fikum. Nah, lebih berat, nah barakallahu fikum nanti timbangannya di di mizan di timbangan tersebut. Kita lihat. Walakin li ma'nahuma wal 'amali bihima. Akan tetapi makna yang terkandung di dalam kedua kalimat tersebut dan amalan yang terkandung pada dua kalimat tersebut. Falaisal maqsudu at-talaffudz bil lisan faqat. Bukan yang diinginkan apa melafatkan dengan lisan saja. Balabudda an ya'mala bihima, tapi harus melafatkan dengan keduanya dan juga beramal dengan keduanya. Apa lafaznya tadi? Apa lafaznya tadi yang ringan tadi? Alhamdulillah. Subhanallah. Paham ya? Nah, harus tulus ketika mengucapkannya. Ikhwani fi din azani wasakumullah kata beliau qala was-salatu nurun. Dan salat itu adalah cahaya. Bayangkan salat adalah cahaya. Jadi kalau salat jangan main-main barakallahu fikum, jangan toleh kanan kiri. Perhatikan baik-baik, fokus pandangan ke arah sudut, terpaksa ke depan lah ba'as, tapi ke atas jangan. Kiri kanan tidak boleh kecuali darurat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, salat Allah akbar. Nah, jangan dibiasakan. Nah, baik. Ayo, jangan dibiasakan karena penampakan terjadi. Paham ya? Penampakan terjadi. Nah, jadi kalau salat itu fokus. Enggak usah lirik-lirik yang lainnya. Paham ya? Main-main jangan, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat harus fokusnya, gerakannya diingat-ingat yang sudah diajari. Nah, barakallahu fikum yang sudah diajarkan, nah diamalkan, dipraktekkan. Nah, Allah musta'an. Terutama sholat subuh ingat-ingat, sholat sambil tidur itu enggak sah sholatnya. Antum harus sadar itu. Kalau antum merasa ketika sholat subuh tidur, ulangi lagi sholatnya. Nah, sholat kok tidur gimana? Tidur lain, sholat lain. nanya, Orang dah salam dia masih gini, tasyahud ini. Bersalam, enggak sah sholatnya. Enggak sah, ulangi lagi. Paham ya? Ini kenapa anda sebutkan karena kebanyakannya nah barakallahu fikum hampir walaupun enggak semuanya subuh biasanya tidur salatnya. Walaupun merasa atau enggak merasa, iya kita gitu sudah. sudah. Paham ya? Karena apa? Karena banyak penampakan terjadi. Paham ya Allah musta'an. Hindari barakallahu fikum. Salatnya enggak sah salat dengan, tidur. Mau salat subuh, atau isya sama saja. Ingat-ingat ya. Nah, jadi fokus ketika mau salat mungkin ngantuk wudu dulu. Caranya gitu. Nah, jangan dihanyutkan aja ngantuknya posisi dalam keadaan sholat, nggak sah sholatnya. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Kita lihat ini barakallahu fikum, as-shalatul mafruratu wa nafilatu nurun fil masya Allah sholat lima waktu, solat lima waktu yang wajib tersebut dan solat sunnah pun itu adalah cahaya yang akan nampak di wajah, bayangkan. Orang kalau sering solat itu berarti menunjukkan dia suka wudhu. Nah, dengan wudhu itu wajahnya ber, berseri-seri. Coba antum saksikan orang-orang yang pernah solat. Wah, enggak pernah sholat, enggak pernah mandi, judi tiap hari. Bagaimana wajahnya, Pak? Kusut wajahnya. Kalau enggak percaya saksikan aja. Orang-orang yang suka judi enggak pernah sholat itu bagaimana? Wajahnya itu hitam. Kayak enggak ada cahaya. Pamnya Pucat wajahnya. Kemudian bawaannya marah terus, Pamnya Menghitam. Itu yang enggak pernah apa? Sholat. Karena wuduknya aja enggak pernah. Eh, Allah musta'an. Kita lihat di sini. Ini. Jadi sholat yang wajib ataupun sholat sunnah nurun fil wajah ada cahaya yang ada pada wajah. Paham ya? Jadi kalau salat perhatikan baik-baik, nam serius karena menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatajidu al mudanyiin al salah 'ala wujuhim adh-dhulmah wal qudrah. Ini perhatikan ini. Maka aku akan menjumpai orang-orang yang mudanyiin, yang suka menyanyikan salatnya, berling istilahnya bahasa Jawanya berling. Berling itu kober dan eling. Kober itu sempat, eling itu ingat. Paham ya? Bahasa Jawanya berling. Jadi orang-orang zaman sekarang tuh banyak yang model seperti itu. Orang sholat itu kalau berling, kober dan iling. Kober itu sempat, iling itu ingat. Hati-hati itu. Kita lihat ini. Mudanyina al salah Engkau akan menjumpai orang-orang yang meremehkan sholatnya, menyia-nyiakan sholatnya ala wujuhim adzulmah wal qudrah. Di wajah-wajah mereka apa? kegelapan dan juga kotor. Antum saksikan yang enggak pernah sholat bagaimana. Wal iyadu billah, berlindung itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tajidul muhafizina 'ala salawati wal mutahajjidina fil lail 'ala wujuhihim ad wan nur wal basasah. Masyaallah. Perhatikan baik-baik ini. Dan engkau akan menjumpai orang-orang yang menjaga salatnya. Perhatikan baik-baik, menjaga salat lima waktu. Enam, dan mereka senantiasa melakukan tahajud qiyamul lail. Di wajah-wajah mereka dia ada pancaran cahaya Wenur cahaya juga. Wal basyasah berseri-seri. Bayangkan itu. Apalagi na barakallahu fikum hadikumullah dia senantiasa senantiasa menjaga. Na barakallahu fikum dan juga apa? khusyuk di dalam salatnya, qiyamul lail jangan terlupakan. Sepertiga malam terakhir antum sudah enak ada yang bangunin. Paham ya? Bersyukur bukan malah tidur lagi di belakang. Allah musta'an. Jangan cuman ketika dibangunin bangun pindah kasur kemudian ke belakang. Ya sama saja seperti itu. Hindari. Paham ya? Enggak perlu toleh-toleh. Eh, perlu toleh-toleh yang merata saja sudah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum jadi upayakan semangat. Dibangunin langsung bismillah, wudu, salat qiyamul lail berdoa. Keutamanya besar keutamanya. Nah, sebutkan keutamanya. Seperti ke malam terakhir bertepatan bertepatan dengan turunnya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dijamin? Berdoa dikabulkan. Minta ampun diampuni. Lewat apa? Atau ingat? Apa? Meminta diberi, global. Eh, barang siapa yang minta diberi. Berdoa dikabulkan, minta ampun diampuni. Tiga perkara yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlupakan barakallahu fikum qiyamul lail, ingat baik-baik. Nah, karena apa? Karena ini sebagai apa? Amalan seorang hamba apalagi sunni salafi. Enggak pernah salat malam, tidur terus misalkan itu kurang. Imam Ahmad bin Hambal sudah kami nukilkan berkali-kali ya. Beliau ditanya tentang orang yang tidak pernah kolek qiyamul lail. Apa kata beliau? Rajulun su, lelaki yang jelek. Bayangkan itu. Walaupun penampilannya bagus, ganteng orangnya misalkan, enggak pernah salat malam, rajulun su, lelaki yang jelek. Semangat barakallahu fikum qiyamul lail. Naam, karena di situ antum apa? mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa. Kita lihat Hada syai'un wadihun lin idza ta'ammaltahu. Ini adalah sesuatu yang sangat jelas dan gamblang di hadapan manusia apabila engkau memperhatikannya. fas nurun laka fi wajhik. Maka salat itu adalah cahaya untukmu di wajahmu. Wa nurun laka ala sirat dan cahaya untukmu nanti di jembatan. Jembatan mana ini? Jembatan nanti di akhirat. Antum Nah barakallahu fikum jangan mengira jembatan yang antum saksikan sekarang ini enggak jembatan sirat yang nanti orang akan menyeberanginya adakku minas sya'r ahaddu mina minas saif bayangkan itu lebih lebih kecil daripada rambut ngeri atau tidak lebih tajam daripada pedang loh bayangkan coba enggak terbayang oleh kita nah barakallahu fikum kemudian apa litin dan memelesetkan litin memelesetkan lebih kecil daripada rambut lebih tajam daripada apa pedang bayangkan ngeri sekali barakallahu fikum cahaya ini kita butuhkan Cahaya ini kita butuhkan, amalan saleh kita butuhkan. Oleh karena itu nanti ketika orang-orang nyebrang sirat tersebut, ada yang nyebrang seperti kilatan petir. Wes, cepat sekali. Ada yang mereka nyebrang na'am barakallahu fikum seakan-akan naik kuda balap. Paham ya? Ada juga yang lari, ada juga yang na'am berjalan, ada juga yang na'am barakallahu fikum merangkak tapi selamat. Ada yang mereka dapat cahaya sebentar langsung padam cahayanya jatuh ke bawah yaitu ke neraka jahanam di situ disambut oleh kalalib bukan anjing-anjing ya kalalib adalah sesuatu yang menyambar seperti apa kail ujungnya bengkok menyambar-nyambar kalu paham ya nah sebutkan seperti duri sa'dan jadi depannya ada bengkok kayak kail itu menyambar-nyambar besarnya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala hati-hati nah orang munafikun nah barakallahu fikum nanti ketika nyebrang dia akan jatuh ke dalam jatuh ke dalam dan ke bawah tersebut. Ngeri neraka jahanam. Paham ya? Tapi orang-orang yang nyebrang tadi, mereka berada di depan pintu surga. Tidak langsung masuk, tunggu dulu dibuka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Antum bisa perhatikan baik-baik penjelasan dalam surat Az-Zumar. Di akhir-akhir surat Az-Zumar itu kalau surga wa futihat, ya enggak? Kalau neraka sudah dibuka. Kalau neraka, dia langsung masuk gitu. Kalau surga ada wawunya, kemudian dibukakan. Enggak langsung masuk, buka dulu. Siapa yang membawa kunci surga? Rasulullah SAW diberikan oleh nah penjaga surga kemudian dikasihkan apa? Nah kunci tersebut kepada Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah yang membuka pintu surga tersebut. Antum perhatikan dalam akhir surat Az-Zumar itu ya, wa futihat ya enggak kalau surga, wa futihat. Jadi dibukakan. Tapi kalau neraka sudah dibuka, masuk ya langsung masuk situ. Allah musta'an wal iyad billah. Naam. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, kita lihat sini. Wa nurun laka fi sulukika wa hayatik dan juga cahaya untukmu di dalam perjalananmu dan kehidupanmu. Jadi orang kalau enggak pernah salat, enggak pernah nah barakallahu fikum beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu biasanya kehidupannya itu tidak tenang, kehidupannya sempit. Paham ya? Kemudian wajahnya pucat, enggak eh, nampak cahaya sedikit pun. Qala ta'ala Allah Ta'ala berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari perkara-perkara kekejian dan kemungkaran. Ini seharusnya ya. Karena apa? Karena posisi solat itu nah barakallahu fikum besar sekali. Nah, karena nanti awal ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamah as salat Pertama kali nanti akan dihisab. Ha? Seorang hamba nanti dari kiamat pertama kali apa? Solatnya. Itu antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Antara hamba dan hamba yang lainnya apa? Pertama kali dihisab masalah darah. Paham ya? Kenapa engkau menumpahkan darah si fulan? Kenapa engkau membunuh si alan? Sebabnya apa? Ada sebabnya atau tidak? Hati-hati barakallahu fikum jangan bermudah-mudahan mengalirkan darahnya kaum muslimin seperti orang-orang khawarij atau kelompok-kelompok terorisme bom diri atau yang semisalnya. Allah musta'an. Nah, sudah kita lewati kemarin ya bahwasanya doktrin-doktrin yang mempengaruhi orang-orang apa untuk bom diri, syekhnya, gurunya suruh maju duluan enggak mau. Anak yakin itu. Paham ya? Nyuruh anak buahnya. Padahal tujuannya jannah firdaus. Setiap orang pengen enggak jannah firdaus? Pengen, tapi kenapa gurunya enggak mau? Nyuruh anak buahnya, berangkat duluan sana, pakai sabuk pengaman, diisi bom. Anak buahnya suruh meledak duluan. Gurunya nanti. Lah Ustaz kapan? Nanti katanya. Ustaznya enggak mau dia. Nyuruh anak buahnya duluan. Padahal surga berdaus. kalau benar-benar surga berdaus, pertama kali dia harus mau. Ya enggak? Kita mau enggak surga berdaus? Ini gurunya enggak mau, hati-hati. Jadi terdoktrin dengan apa pemikiran-pemikiran sesat padahal apa? Neraka yang mereka nanti. Allah musta'an ngeri sekali. Bunuh diri kok surga gimana? Allah musta'an. Nah, ikhwan fi din azza wa jazakumullah kita lihat di sini. Wa qala wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Minta pertolonganlah. Nah, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran dan juga salat. Wa innaha sesungguhnya di dalam salat tersebut sangat besar. Nah, kecuali orang-orang yang khusyuk, maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah salat ini perkaranya besar, banyak orang yang meninggalkan ya enggak. Sekarang untuk saksikan orang-orang yang nah barakallahu fikum pencari dunia, yang sibuk dengan dunia, pagi dunia, sore dunia, malam dunia, tiada waktu kecuali dunia. Waktu adalah uang menurut mereka. Nah, bayangkan, jarak antara masjid dengan rumahnya cuma satu meter, nggak kuat. Paham? Paham? Nggak kuat dia mendatangi masjid cuma satu meter. Langkah saja udah. Paham ya? Padahal kalau barbelan Masya Allah. Kalau pusat Masya Allah. Lari siap. Paham ya? Olahraga jangan nanya. Tapi sholat melangkahkan ke masjid cuma 1 meter 2 meter nggak kuat dia. Imannya yang lemah. Barakallahu fikum hati-hati. Imannya yang lemah. Allah mustahil. Karena kita nyaksikan. Antum pernah nggak nyaksikan seperti itu? Nah, tetangga misalkan masjidnya dekat, dia pernah ke masjid dia. Jaraknya dekat sekali, tapi kalau kerja Masya Allah, jarak berkilo-kilo dia tempuh. Tapi kalau ada adan enggak datang dia. Allahumma musta'an. Terbalik. Fasolatu amruha 'azim. Maka solat itu perkaranya sangat besar. Salat perkaranya sangat besar. Nah, barakallahu fiikum Ada Adapun mengenai lanjutan yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa taala rabbil alamin.